Mitra bisnis pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengungkapkan rencananya untuk melakukan penyesuaian gaji pejabat negara mulai dari level tertinggi yaitu presiden hingga level bawah. Wacana ini diungkapkan ke publik oleh Menteri Keuangan setelah Presiden SBY menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk mengalah serta tidak menikmati kenaikan gaji sebelum seluruh aparat di bawahnya menikmati kenaikan pendapatan. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Kwi Kiangi. Pak Quick, apa pandangan Bapak atas pernyataan Presiden yang lebih memilih untuk tidak merasakan kenaikan pendapatan sebelum seluruh aparat di bawahnya gajinya disesuaikan? Ya lucu, kaitannya apa? Tujuh tahun tidak menaikkan gaji, apa gaji setiap tahun mesti naik terus? Kan lucu. Tapi Pak Quick, bukankah dalam merit system kenaikan gaji bisa terjadi seiring dengan makin meningkatnya tugas dan juga tanggung jawab pejabat yang bersangkutan, Pak? Iya, tapi kan gaji setiap tahun naik ya kalau sudah secara merit system seperti itu gaji itu memang perlu dinaikkan untuk mengimbangi inflasi sesudah itu itu pun mesti dihitung inflasinya berapa supaya supaya daya belinya tidak turun jadi tidak ceplak-ceplok begitu saja. Terus kemudian yang terpenting, kalau mau katanya negara Pancasila segala macam ya, yang hebat-hebat itu filosofinya, beri kemanusiaan segala itu mesti ada ada berbeda, ada ada suatu rasio gaji yang tertinggi. Nah, ini sudah bukan pegawai negeri lagi. Ini manusia, manusia yang warga negara yang gajinya tertinggi dengan yang gajinya terendah. Itu berapa kali hmm. perbedaannya? Bolehnya berapa kali? Nah, di Eropa Barat, di negara-negara welfare state, kalau nggak salah 12 kali boleh. Tidak boleh melampaui 12 kali baru benar, itu ya semua begitu kok Nah, menurut Bapak, berapa kali lipat rasio yang pas untuk struktur gaji aparat pemerintah di Indonesia ini, Pak Kwik? Wah, Indonesia kan sekarang ribuan kali kan nggak bisa drastis. Indonesia kalau bisa dibikin 30 kali aja udah bagus sekali kan. Ya, sekarang gini, ada pegawai, ada pegawai, pegawai rumah tangga, pegawai siapapun juga yang dinamakan UMR itu berapa cuma sebulan? UMR itu sebulan berapa? Ah ya, 1,2 juta kan. Nah kalau 30 kali kan baru 36 juta. Kita kan banyak yang gajinya 300 juta kan banyak. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.